Bolehkah melakukan sholat fajar di rumah sebelum ada? Melakukan sholat fajar di rumah sebelum ada tidak boleh kondisi Karena sholat fajar itu harus masuk waktu baru boleh sholat fajar. Itu pun harus mendatangi azan. Sebelum azan antum sholat fajar nggak diterima sholatnya. Ya, Sholat sebelum waktunya tidak tidak sah. Barangkali yang men, eh, si penanya bertanya tentang sholat sunat fajar. Tapi sholat tulis sholat fajar. Sholat fajar di rumah boleh. Ya, tapi setelah terbit fajar. Sebelum terbit fajar belum tiba waktu sholat sunat fajar. Jika dia mengerjakannya di rumah boleh. Kemudian setelah itu ia datang ke masjid. Atau ketika azan berkumandang ia langsung sholat sunat fajar di rumah. Ya, bila misalnya uh, sholat sunat kalau dia berangkat sudah azan tidak akan mendapati sholat sunat fajar di di masjid karena terlalu cepat misalnya. Maka dia boleh begitu azan berkumandang ia langsung sholat sunat fajar kemudian berangkat ke masjid. Manakah yang harus didahulukan? Nikah menuntut ilmu atau berbakti kepada dua orang tua? Ya kalau bisa semuanya dilakukan sekaligus, alhamdulillah kan gitu ya bisa berbakti kepada orang tua, bisa menikah, ya, kan gitu. bisa menuntut ilmu, ya bagus. karena hal ini tidaklah paling bertentangan satu sama lainnya. Bila tidak bertentangan, ya Bila tadi misalnya ada kendala seperti Syekh Hafiz Al-Hakami, orang tuanya tidak mengizinkannya dia berangkat. Ya, bagaimana itu? Dia berbakti kepada dua orang orang tua. Mana yang lebih dahulu hulukan nikah atau biru walidain? Biru biru walidain. Ya, karena biru walidain ya selama dia tidak menyuruh antum kepada hal yang maksiat itu wajib antum lakukan. Nah itu hak orang orang tua kepada antum. Dia minta kepada antum tolong anak hidup hidup bapak ini hidup ayah ini tinggal berapa tahun lagi nya katanya gitu ya. Ya apalah hikmat dulu lah kepada orang orang tua demikian. Gitu. Dan nikah dengan tolabur ilmi juga tidak bertentangan. Ya, Walaupun bisa saling mengganggu, tapi tidak ber, bertentangan. Artinya tidak menghalangi orang yang sudah menikah itu untuk menuntut ilmu. Tidak terhalang dia menuntut ilmu. Banyak di sini yang sudah menikah tapi bisa menuntut ilmu. Nah demikian. Jadi kalau bisa seluruhnya dilakukan secara bersamaan maka itu yang yang bagus. Kalau nggak bisa maka dilihat kondisinya dan kondisi ini beragam-beragam, ragam, bukan Ya misalnya antara menikah dengan menuntut ilmu saja ya. Berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kalau orang yang sudah sepepet kepepet kali, ya sudah darurat kali dia untuk menikah, nggak tahan lagi dia lihat wanita dan kondisi lingkungannya memang sangat berbahaya kalau dia nggak menikah. Maka apa yang harus dilakukannya? Menikah. Ya, jangan dia tahan itu. Kalau dia tahan nanti bisa ber, berbahaya bisa dia jatuh kepada perkara yang haram. Nah demikian, jadi dilihat kondisinya ya kondisinya. Tidak bisa ditetapkan secara mutlak. Nah, iya, ya seperti saya Islam kan sudah saya sebutkan dulu beberapa waktu yang lalu tentang sejumlah ulama yang tidak menikah. Tidak dalam tanda kutip tidak sempat menikah karena kesibukan ilmiah mereka dan benar-benar sibuk dan faedah yang mereka hasilkan dari itu lebih besar bagi umat dan dibutuhkan, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh umat. Itulah yang menghalangi mereka hingga tidak sempat untuk menikah. Dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil, wah saya nggak mau menikah. Kenapa? Ikut ikut Syekhul Islam ikut ini Ya, ya tidak nikahnya ikut Syekhul Islam, tapi menurut ibunya? enggak kegiatan ilmiahnya tidak ya berarti tidak seperti kalau kondisinya antum sama seperti Ibnu Taimiyah ilmu antum sangat dinanti-nanti ya karya antum sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin sehingga bisa dikatakan bahwa Islam sangat membutuhkan tenaga antum sebagaimana tenaga Syekhul sangat dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslimin pada waktu beliau untuk menanti serangan ahli bid'ah untuk berdakwah kepada akidah yang sahih dan sebagainya. Coba lihat saja, ya majmu fatwa beliau. Ya, itu baru yang diketemukan dari sebahagian karangan beliau. Bagaimana yang tidak diketemukan, yang dibakar, yang di dan lain sebagainya yang hilang. Sangat banyak sekali. Ya, kalau karya antum bisa seperti itu, mungkinlah bisa di Anggukkan, bahwasanya ya antum tidak menikah sama seperti Ibnu Taimiyah kondisinya. Tapi kondisi antum tidak seperti Ibnu Taimiyah. Yang begitu. Ada yang seperti Ibnu Taimiyah di sini. <laughs> Malu-malu, jangan yang ada. ketika kita mengikuti prosesi wisuda, apa maksudnya prosesi wisuda itu? apa isinya acara itu? Apa yang diresmikan? Apa yang dilantik? Dari pengangguran <laughs> Pengambilan gelar. Ambil saja gelarnya. Terus diambil. Iya, kan fitting. Ini proses saya tidak tahu apa uh, apa namanya inti ataupun isi muatan yang ada di dalamnya. Ya, apakah ada muatan-muatan khurafat? Ya, ini perlu kita selidiki. Apakah di balik proses wisuda ini ada muatan-muatan kepercayaan khurafat atau tidak. Kalau tidak ada hanya sekedar acara apa namanya ya apa namanya, sekedar e, untuk apa namanya penyerahan ijazah saja tanpa diiringi ya istilah tanpa diiringi apa namanya keyboard ya biasa saja ya nggak apa Apa? Istilah pasti Istilah pasti ada. Ya, kalau istilah pasti ada salam-salaman lawan wanita dan pria tanpa mahram nah ini nggak boleh ada yang bertanya bolehkah nikah satu hari dua kali satu hari empat kali aja boleh <laughs> satu hari dua kali ada apa aturannya Iya, sekali ke depan kan boleh. Ustaz kalau kita mengikuti imam kunut subuh, apakah kita mengaminkan saja atau baca doa sampai habis? Ya kita mengaminkan. Ya dia berdoa kita amini. Nah, sudah selesai dia baca doa, ya sudah selesai lakukan. Bagaimanakah gelar syekh itu didapat? Ini gelar nggak bisa dicari itu. Ini pemberian masa masyarakat, pengakuan dari kaum muslimin terhadap seorang yang memiliki ilmu dan mereka merasakan mendapatkan faedah dari ilmu tersebut. Maka masyarakat atau kaum muslimin menyebutnya sebagai syekh. Ya, syekh artinya adalah orang yang memiliki ilmu alam. ya nah ini gelar bukan eh, gelar bukan gelar akademi yang antum belajar berapa tahun kemudian dapat gelar itu tidak banyak dengan dokter tapi enggak disebut sek ya banyak dokter-dokter di ya di jamiah-jamiah Islamiyah maupun di jamiah-jamiah lainnya itu banyak orang yang memiliki gelar doktor dokter akidah Ya, dokter Hidayat Nur Wahid, tapi nggak dipanggil saya dia. Dipanggil dokter saja, karena akademisnya ya, gitu. Tapi nggak dipanggil saya dia. Afwan. Ini contoh, bagaimana itu, bukan ada unsur apa-apa. yang ayat yang mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. Apakah penafsiran ayat tersebut hanya khusus untuk menuntut ilmu syar'i? Ya. Khusus untuk ayat itu ya fa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat itu ilmu syar'i. Ya nafa'u darajati man nasya' ai bi al-ilmi. Hal-hal yang berkaitan dengan syariat, din, kalau dibicarakan tentang ilmu, mayat, kami sufi ilman, man salaka tariqan kami sufi ilman, sahallallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Ilm di sini adalah ilmu syar'i konfidin. Ya. Man kharaja min baitihi taliban ilmi fahuwa fi sabilillah ini adalah ilmu syar'i. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka ia terhitung fisabilillah. Ini ilmu ilmu syar'i. Apakah Rasulullah pernah melakukan sholat tahiyatul masjid ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a raka'ah ini. Jika kamu masuk dalam masjid maka janganlah ya kamu duduk hingga kamu sholat dua rakaat. Saya tanya dulu kepada seminarnya, apakah Abu Bakar dan Umar pernah sholat di masjid? Utsman, yang mana dua mertua beliau. Atau dua menantu beliau, Utsman dan Ali, pernah sholat satu masjid? Atau istri-istri beliau, Aisyah, Maimunah, dan lain-lainnya. Apakah mereka pernah ke masjid? <laughs> Coba jawab. Ada satu hal yang itu tidak perlu di, ditanyakan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Ya kalau kamu masuk masjid, sudah cukup. Hadis kauli itu sudah cukup. Dia tidak perlu lagi mencari hadis fi'li untuk membuktikan apakah Rasul benar-benar pernah salat al masjid. Demikian itu dikutip. Azan ya Allah wa yakin. Adakah sholat di antara azan dan iqamah sholat maghrib? Ya, baina kullu ini salatun liman sya'a kata Nabi. Tiga kali. Antara dua azan ada ada salat. Dua azan maksudnya di sini adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Ada salat bagi yang mau mengerjakannya, bagi yang mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Adakah sunnah dari Rasulullah kita berniat sedekah kepada si mayit dan sampaikan niat sedekah kepada si mayit, pahala kepada si mayit? Ya, ada. Ya sedekah untuk si mayit. Ya, dengan catatan dia adalah anaknya atau hasil dari usahanya. Ya anaknya lah di sini disebut. Ya. Bila kita anaknya bersedekah ya untuk bapak kita ya, itu boleh. Dan sampai pahalanya ke, ke sampai insya Allah. Rasul pernah melarang orang yang membaca Al-Quran karena mengganggu orang yang sedang sholat. Orang yang membaca Quran tersebut disuruh menurunkan suaranya. Hal tersebut banyak dilakukan orang-orang termasuk salafiyin. Komentar Ustaz. Ini komentar yang diminta, bukan jawaban. Ya, enggak ada sebenarnya kaitannya hal itu dengan salafiyin. Ya. Dan Rasul tidak pernah melarang orang baca Quran karena mengganggu orang yang sedang sholat. Enggak ada hadis seperti ini. Ya, cuma ya merupakan adab ya adab untuk tidak mengeraskan bacaan Quran ketika ya dalam masjid apabila di sana ada orang yang sedang sholat nah, demikian yang penyebutin nah, Allah wa ya kita me, ya melirihkan suara kita suara bacaan Quran kita nah demikian hal ini bukan ya banyak ya kita katakan Bukan hanya salafiyin yang melakukan, bahkan ya orang-orang awam lebih banyak lagi melakukan hal seperti ini, yaitu mengganggu orang yang sholat. Ya dengan hidupkan apa namanya murasal ya, ya murasal di dalam masjid melalui cara masjid orang-orang sedang sholat sunat ya dia kecil di situ apa namanya uh, eh, murasal itu keras-keras atau yang lainnya jenisnya jadi tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang salat. Demikian seperti Thank you. Ustaz, apakah boleh kita memiliki dua orang istri? Apakah boleh bagi kita yang memiliki dua orang istri ditawarkan kepada sahabatnya yang belum memiliki istri? Dengan berdalil kisah seorang sahabat yang menawarkan salah satu istrinya. Ya setelah ditalaknya lah. Setelah ditalaknya habis masa lidahnya. Yang jadi pertanyaan ada nggak seperti ini? Apa cuma cuma hanya cuma sekedar pertanyaan saja atau benar-benar terjadi? Kalau benar-benar terjadi sebenarnya saya malas menjawabnya. Kalau abangnya cuma sekedar tidak pernah tidak ada tidak ada kejadian atau tidak pernah terjadi. Apakah pacaran itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Tergantung pacaran itu. Pacaran jarak jauh dosa kecil, kalau jarak dekat dosa besar. Ya kami bikin aja Allah wa jami'an. Ya. Nah, Rasul mengatakan tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan adalah yang ketiganya. Ini menunjukkan besarnya bahaya hal bahaya hal tersebut. Ya, bahwasanya hal itu sangat berbahaya karena setan yang menjadi ketiga. Kalau setan yang ketiga bagaimana? Ya itu bisa menyeretnya kepada bahkan bisa menyeretnya kepada kekufuran. Waliyahzubillah. Nah demikian. Jadi ini termasuk perkara besar. Sekarang ada ada ada istilah pacaran islami. Ya, nggak ada pacaran islami bukan itu. Pacaran dengan pengertian yang kita pahami sekarang ya, yaitu hubungan ya laki-laki dan perempuan sebelum mereka resmi menikah. Nah ini tidak ada di dalam Islam dan tidak dibenarkan. Haram. Ini hubungan haram. Bisa menyeret mereka kepada dosa besar, yaitu zina dan perkara ya, yang bisa menyeret kepada suatu kerusakan maka perkara itu juga di, dilarang Dan apalagi di sana ada ya kita katakan istilah berdua dua khalwat dan ya bisa menyeretnya kepada hal-hal yang berbahaya jadi tidak boleh bagi yang sedang pacaran nikahlah. Ya, solusinya adalah menikah. Muawiyah pernah menikahkan dua orang, yaitu orang pemuda dan pemudi yang saling jatuh cinta. Ketika Muawiyah menemukan surat mereka, dia saling berbalas pantun, berbalas tahir. Ya, Muawiyah langsung memanggil keduanya dan menikahkan, ya, karena tidak ada yang obat bagi orang yang berkesayang kecuali nikah. La yura lil mutahabaini mithlu nikah. Tidak ada obat bagi orang yang sudah saling cinta kecuali dinikahkan, bukan ditintin. Dinikahkan saja itu obatnya. Ya, ditahan-tahan juga nggak akan tertahan itu. Banyak cara. Ya, tidak hanya satu jalan menuju Roma katanya. Ya, ditempuhnya berbagai macam cara untuk apa? Untuk dapat berhubungan. Apalagi sekarang ini sudah zaman 3G, kan begitu. Ya. Nabi pernah mengaminkan doa Jibril ketika di mimbar. Soal, bolehkah berdoa diaminkan orang banyak dengan dalil ini? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang banyak setelah acara pertemuan atau berkumpulnya kaum muslimin. Ya, hadis yang dimaksud ini adalah hadis ketika Nabi naik ke mimbar lalu Rasul mengatakan, Nabi mengatakan amin, amin, amin tiga kali. Para sahabat bertanya, ya, ada apa dengan ucapanmu amin ya Rasulullah? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan dari Jibril berdoa. Jadi ya, yang mengaminkan Nabi di atas mimbar, bukan hadirin yang ada di bawah. Nah, jadi bagi yang ingin menerapkannya di sini, ya dia silakan amin amin amin di atas. <laughs> Jangan-jangan ada malaikat Jibril yang berpikiran. Ini nggak tepat itu diikuti. <laughs> Ah, adapun masalah doa bersama. Nah, ini mungkin yang ditanya itu, kan begitu ya. Tanya aja seperti itu. Doa bersama diaminkan oleh hadirin, apakah boleh? Kan begitu. Itunya sebenarnya yang ditanya di sini. Ya, jawabnya itu dipikir. Imam Ahmad mengatakan, kalau hal itu dilakukan secara spontan, tidak apa namanya, tidak selalu ya spontan aja ya apa namanya ya bukan dijadikan rutinitas ya maka itu nggak mengapa dilakukan ya seorang alim boleh berdoa lagi minta oleh jemaah untuk berdoa dan para hadirin mau ya, itu boleh tapi tidak menjadi menjadikannya sebagai rutinitas setiap acara harus seperti itu seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada hari ini nah kalau hal itu ya ini katakan apa namanya musadafa sadfah, ya, kita eh, secara spontanitas, yaitu silahkan, tidak mengapa. Nah, demikian yang disebutkan oleh Ibn Mufti di dalam Al-Adab Syariah ya, tentang masalah ini. Jadi bukan nggak boleh secara mutlak, ya, ya. Puasa hari, eh, puasa sunat hari-hari putih, apa maksudnya? Yaitu puasa pada tiga hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, ya, penanggalan Arab, karena ini yang berkaitan dengan bulan. Kalau penanggalan, ya kalau penanggalan Samsia atau penanggalan kalender biasa itu bukan hari putih, hari gelap namanya itu tanggal 13 ya, gelap juga kan gitu. Karena kebetulan tanggal ya bulan sabit ya. Jadi hari putih maksudnya hari-hari di mana bulan penuh. Jadi mulai 13, 14, 15 ya bulan-bulan Maria atau ya kita katakan tengah bulan Maria. Apa hukumnya masuk STM Masuk SMA boleh sekolah teknik. Serikat tolong menolong. Apa Ustaz sendiri anggota STM? Ikan ikutin. nggak boleh menyelidik, nggak boleh terjatuh terhadap ya, orang lain. Walau terjatuh Jangan ada menyelidik penyelidik pula ini ustaznya yang buat STM malah tidak. Kalau buat SD kenapa rupanya? Kalau tidak juga kenapa? kecil. STM ini ya dilihat dari pelakonnya, ya bentuknya, apa kegiatannya. Ya kalau kegiatannya itu yaitu membuat acara-acara bina, ya tidak perlu ya mohon maaf saja kan begitu. Tapi antum jangan melepaskan ya eh, diri antum dari kegiatan-kegiatan sosial, misalnya membantu kalau masyarakat lagi ke usaha, kalau ada usaha, misalnya SM yang memasarkan itu melalui SM. Nah, kalau antum misalnya melihat SM ini ya banyak banyak tahun lalu ini wal ya, maka antum bukan berarti antum tidak masuk SM, antum tidak peka terhadap lingkungan sekitar itu juga salah Nah kalau ada masyarakat yang butuh bantuan atau kemalangan, antum juga harus ya membantunya. Nah melaksanakan sunnah Nabi di dalam masalah itu, walaupun tidak melalui badan STM. Nah, Tapi kalau antum tidak masuk STM dan tidak tidak juga proaktif, cuek, nah ini keliru pengikut Ya, nah kita tidak bermasyarakat kalau seperti itu sikapnya. Jadi kita juga harus bekali lingkungan Nah, karena STM itu tujuannya kan tolong menolong, kan begitu ya. Kita ambil saja tujuannya, yaitu kita tolong menolong dalam perkara yang yang ma'ruf. Ya, ala al-birri wa Nah, demikian STM itu. Adapun pertanyaan kedua, apakah saya anggota STM ya untuk menepis atau untuk meluruskan masalah? Nah, saya bukan anggota STM dan nggak pernah jadi murid ya, saya Saya STM lima. Ya. Sholat gerhana itu Ismail berjamaah. Sholat gerhana sunnahnya berjamaah. Oleh karena itu diserukan sebelum sholat itu as-salatu jami'ah. Bulat sholat gerhana. As-sholatu jami'ah. Ya kita lihat aja hari Selasanya. Ya, kalau benar-benar gerhana kita sholat. Ya, gerhana. Nah, demikian. Karena itu berkaitan dengan ruya, al-basariyah, yaitu melihat langsung, bukan atas perkiraan. Ya, perkiraan dari apa namanya eh, orang-orang astronomi atau jenisnya. Jadi kita lihat, kalau memang benar gerhana, kita akan mengerjakan sholat gerhana berjamaah, as-sholatu jami'ah, insya Allah. Ada yang bertanya, ada yang masih pertanyaan? Ini pertanyaan yang terakhir lah ya. Ini pertanyaan yang terakhir. Tapi yang ini anak mohon bantuan langsung untuk memahami soal ini. Kalau rumah bisa disewakan, apakah uang bisa disewakan? Apa ada uang disewakan? Tidak ada uang disewakan dengan itu. Mobil ada disewakan rumah ada disewakan. Tapi kalau uang disewakan, uang dipinjamkan. Kalau meminjamkan uang, bolehkah uang dipinjamkan? Boleh lah. Inilah kalau ada yang meminjamkan uang. Hmm. Tapi kalau disewakan, apa maksudnya? Maksudnya itu rentenir, tengkulak. Ya, karena banyak tengku di, tengku tengku di sini kan, padahalnya tengkulak. Ya kalau kalau maksudnya adalah seperti itu, menyewakan uang dengan bunga, maka ini adalah riba yang kecil, ya hukumnya haram. Namun kalau yang maksud dengan disewakan di sini dipinjamkan, ya boleh meminjamkan uang ini termasuk tahun al wa watakwa tanpa bunga. Nah demikian demikian. Alhamdulillah ya wa yang demikian demikian saja kajian kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.